warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yawmil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kita bunika uh, eh, tentang nikah mut'ah dan nikah tahlil. Di dalam Islam tujuan daripada nikah itu adalah adanya e, dawamul muasyarah. Maksudnya e, keberlangsungan e, muasyarah hidup berkeluarga untuk apa untuk adanya keturunan menjaga nasab mendidik anak dan seterusnya Eh, itu diantara tujuan pokok daripada pernikahan. Sekarang bagaimana hukum nikah mut'ah? Para ulama sepakat bahwa nikah mut'ah itu adalah e, haram. Pernah di e, di diruksohkan pada zaman Rasulullah SAW beberapa hari kemudian Rasul e, mengharamkannya. Nikah muta yaitu nikah e, eh, akad eh, nikah dengan perempuan tapi dengan menyebutkan batas waktunya. Seminggu atau sebulan atau tahun Saya nikahi kamu e, untuk waktu seminggu. Setelah seminggu ya sudah selesai kalau ada anak terlahir ya enggak tidak dinasabkan kepada si si laki-laki ini. Jadi si perempuan punya maksudnya dia dibayar untuk apa? Untuk e, apa kalau dia mau dengan waktu tersebut dibayar sesuai dengan kesepakatan. Tidak bedanya dengan apa? Dengan zina. Jadi nikah muta itu nikah untuk waktu yang ditentukan seperti sebulan, seminggu, sepuluh hari. Dalam hadis Salama ibnu Aqwa, hadis Sahih Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rakhasa fil mut'ati salasata ayyamin yauma awtas summa naha an anzalika. Rasul pernah e, merukhsahkan nikah mut'ah tiga hari di hari autos. Autos itu wadi lembah di di negeri Hawazin. Jadi Rasul pernah meruksahkan nikah mutah. Pada putuh Mekah kan setelah putuh Mekah Rasul memerangi orang-orang Hawazin gitu kan. Terus ke Autos. Jadi pernah dirusakkan ketika kondisi darurat. Kemudian juga, jadi pengharaman nikah muta ini dan pengrusakannya terjadi beberapa kali. Di dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu, Ali mengatakan eh nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mut'atin nisa <clears throat> ama Khaybar. Rasul melarang mut'ah perempuan menikah mut'ah dengan perempuan di saat perang Khaybar. Jangan perang Khaybar tahun berapa Khaybar tahun eh, uh, 7. Khaybar itu kan kan uh, perang Badar 2 kan? Kemudian Uhud ketiga. Bad, apa Badar Sugro keempat yang tidak jadi kelima hendak ya Keenam uh, Sulhul Hudaybiyah. Kemudian kurang kan turut ayat surat apa Al-Fatah kan. Terus bagian kalau kalau uh, siapa uh, terjadi perang apa pada tahun ke-7 ini di awal-awal tahunnya adalah eh, Sri uh, Khaybar. Habis Khaybar baru butuh Mekah. Gitu. Jadi di sini di Khaybar berarti kan ada sebelum Khaybar berarti ada pembolehan ya. Karena kan disebutkan naha ama Khaybar berarti sebelumnya ada rukhsah. Terus dilarang di perang Khaybar. Kemudian Futuh Mekah diruksahkan disebutkan tiga hari dalam hadis Salama ibnu Akwa. kemudian dilarang lagi untuk selamanya itu nikah mutah jadi pengharamannya eh, pengeruksohannya terjadi beberapa kali dan pengharaman juga beberapa kali dan pada eh, yang terakhir diharamkan untuk selamanya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah me merukhsahkan, membolehkan nikah mut'ah. Pernah itu Tapi kondisi darurat. Ternyata fatwa beliau ini dijadikan oleh sebagian orang untuk apa? Jadi e, beliau dicari-cari orang. Karena apa? Ya, sesuai dengan apa? keinginan orang itu. Akhirnya Sampai berita itu kepada Ibnu Abbas bahwa orang-orang mencari fatwa Ibnu Abbas tentang halalnya nikah muta. Akhirnya Ibnu Abbas e, setelah itu apa taroju daripada menghalalkan nikah muta. Padahal beliau juga menghalalkan pada kondisi darurat seperti bangkai, gitu kan? Seperti bangkai. Tapi setelah itu beliau e, taroju dari penghalalan nikah muta pada kondisi darurat. Dan sepakat dengan jum dengan para sahabat tentang pengharaman nikah mutah untuk selamanya. Dan itu diantara prinsip ahlus sunnah wal jamaah haramnya nikah mutah berbeda dengan orang-orang Rafidah yang menghalalkan nikah mutah. Bahkan mereka dalam buku-buku si Rafidah kalau orang mutah sekian kali pahalanya sekian kali. Itu nikah mutah. Kemudian Eh, bagaimana nikah orang nikah dengan perempuan tapi di dalam hatinya ada niat untuk menceraikannya kalau nikah muta kan disebutkan sebulan dua bulan setahun itu kan di akadnya dan perempuan mensepakatinya kan nah bagaimana sekarang orang menikah akad nikah dengan perempuan akadnya biasa pakai wali biasa sakti tapi dalam benak si hati laki-laki tersebut ada niat untuk menceraikan biasanya orang-orang orang-orang Saudi banyak itu kalau ke Indonesia ini e, nikah dengan orang Indonesia di hatinya niat menceraikan kalau dia pulang itu azwaj bin niati tolak ada ulama yang membolehkan ada ulama yang membolehkan. Tapi uh, yang kuat dalam hal ini, bila saja nikah mut'ah yang disebutkan waktunya di dalam akad, kan disebutkan, saya menikahi kamu sebut tahun. Itu diharamkan kan pada perempuan setuju. Sekarang kalau orang menikahi perempuan di dalam hatinya niat menceraikannya dalam waktu sebulan umpamanya atau waktu setahun. Terus perempuan menyanggupinya. Ternyata setelah setahun diceraikan karena memang si niat si laki-laki untuk menceraikan. Seandainya perempuan tersebut tahu bahwa si laki-laki tersebut akan menceraikan dia dalam waktu setahun, tentu perempuan tersebut tidak akan mau dinikahi. Berarti ada unsur apa? Gish, gitu kan. Tidak penipuan terhadap perempuan tersebut. Maka ini apa? Eh, pendapat yang kuat adalah diharamkan juga. Karena apa? Kasihan perempuan. Dia dalam pikiran dia akan ya rumah tangga secara normal. Tapi ternyata setahun diceraikan. Karena si laki-laki niat untuk menceraikan setelah setahun tapi tidak diungkapkan di dalam akad dan menipu perempuan sedangkan Rasul mengatakan man gosya falesa minna barang siapa menipu maka dia bukan termasuk golongan kami tapi ya kalau orang yang e, karena fatwa ini e, sebagian ulama ada yang membolehkannya itu kan karena fatwa ini sejalan dengan apa dengan hasrat kan sebagian orang yang apa yang dalam hatinya ada penyakit mencari patok bukan karena dalilnya tapi karena selaras dengan keinginan itu banyak itu. maksudnya kalau terutama bagi orang-orang apa mustagribin orang-orang yang eh, datang pergi merantau ke negeri orang itu nikah mutah kemudian nikah biniati tolak kemudian nikah tahlil nikah tahlil kan dalam Islam kalau perempuan sudah mendapatkan talak tiga talak tiga bain dengan bainuna kubro karena kan bainuna ada dua macam ada bainuna sugro ada bainuna kubro bainuna sugro seperti menikahi perempuan akan nikah dengan perempuan belum digauli langsung diceraikan. Ini tidak ada iddah langsung halal nikah perempuan tersebut dengan laki-laki lain. Tapi halal juga bagi si mantan suami ini untuk menikahi perempuan setelah itu tanpa harus dinikahi terlebih dahulu oleh laki-laki lain itu bainuna sugro yang dalam surat Al-Ahzab ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha hai orang-orang yang beriman jika kalian menikahi wanita mukminah kemudian kalian menceraikannya sebelum kalian menggaulinya maka tidak ada iddah atas perempuan tersebut itu bainuna Kubro. Nah kalau Bayinuna kubro adalah yang Allah katakan fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Jika kamu menceraikannya yang ketiga kalinya, ini karena kan setelah talak satu, talak dua kan, atau marrotan. Nah ini fa in kalau kamu menceraikannya untuk ketiga kalinya, maka tidak halal dia bagi kamu sampai dia menikahi dengan wanita laki-laki lain terlebih dahulu. Ini bainuna kubro. Nah, e, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, e, Rasul e, Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, An "Anna rajulan talaqa imra'atahu salasan." Seorang laki-laki mencerai istrinya tiga, talak tiga. Fatazawajaha rajulun terus dinikahi oleh seorang pria. Tsumma talaqaha kemudian diceraikannya qabla an yadkhula biha sebelum di dukul oleh si pria yang kedua. Fa'arada zawjuhal awal an yatazawajaha. Terus si laki-laki pertama, mantan suaminya yang pertama, ingin menikahinya kembali. Fasa'alan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam Kemudian si pria itu bertanya dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, la, tidak boleh. Hatta yazuqo al akhar min usailit min usailit min usailitiha min usailitiha ma zaqo al awal. Tidak boleh sampai si pria yang kedua ini menikmati ya asal kan usail itu kan usaila e, dari pada asal madu itu kan. Mencicipi apa ya? Ya mungkin ya itu. Maksudnya ya bahasa bahasa apa? Bahasa orang dewasanya sampai apa? menikmatinya itu kan. Maksudnya menggaulinya seperti yang pertama juga pernah menggaulinya. nggak boleh itu kan. Pernah dalam hadis wali juga Hadis Bukhari Muslim juga seorang pria eh, wanita datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan suami saya mencerai saya dengan talak tiga. Kemudian uh, uh, seorang menikahi saya. Tapi kata wanita tersebut apa? Milik dia itu seperti apa? Seperti ujung kain gitu kan. Maksudnya kalau kain berdiri dia mengadukan kepada Rasul. Kemudian uh, kata Rasul tidak boleh. Karena Rasul uh, perempuan tersebut mengadukannya tidak benar. Kenapa? Karena ternyata si yang dikatakan uh, dia uh, milik dia itu seperti apa hudbatu batu asau gitu kan seperti apa ya itu baju maksudnya kain ya tidak berdiri uh, tidak benar buktinya apa ini dia punya anak Sebutan orang yang dikatakan itu kan punya anak, beberapa anak dari istri yang lain. Jadi perempuan ini tidak benar mengadukannya kan? Makanya kata Rasul tidak boleh. Jadi pengaduannya tidak diterima karena bukti menunjukkan berbeda. Karena kata Rasul, kamu ingin kembali kepada yang pertama kan? Jadi maksudnya ini pengaduan kalau bertentangan dengan realita tidak tidak diterima. Di sini kata Rasul tidak boleh sampai apa? Dia e, apa? E, menggauli kamu terus menceraikannya seperti perceraian yang biasa. Jadi maksudnya bahwa kalau talak tiga harus dinik e, eh, kalau ingin dinikahi lagi oleh laki-laki pertama harus dinikahi oleh pria lain dengan pernikahan rogbah, pernikahan normal. Kemudian harus didukul juga Kemudian dicerai juga dengan cerai yang normal. Nikahnya bukan nikah bayaran. Nah, sedangkan nikah tahlil di sini adalah yang dikatakan dalam hadis dari Imam Ahmad eh, Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu al-muhallil wal muhallala lahu. Allah melaknat muhallil laki-laki yang menghalalkan dan laki-laki yang dihalalkan. Ini laki-laki yang pertama ini tahu bahwa istrinya kalau talak tiga udah dia talak tiga, tapi dia ingin kembali. Sedangkan dia tahu bahwa tidak halal kalau dinikahi laki-laki lain. Nah akhirnya dia apa? Dia menyewa orang untuk menikahi mantan istrinya untuk menikahi mantan istrinya terus dia minta agar setelah dinikahi agar diceraikan supaya dia bisa menikahi kembali. Nah, si laki-laki yang nyuruh menikahi itu namanya apa? Bukan muhalala lahu. Nah, kalau yang menikahi yang supaya diceraikan dia yang muhalil. Nah, ini kedua-duanya di dilaknat. Berarti nikah tahlil ini pertama haram terus juga tidak memiliki konsekuensi hukum bisa menghalalkan bagi si laki-laki pertama untuk kembali lagi nikah dengan perempuan yang telah dia cerai dengan talak tiga makanya Rasulullah SAW mengatakan uh, di sini kata Rasul Allah uhbirukum bitaisil musta'ar Moga kalian saya beritahukan tentang atais al-musta'ar Kais itu kan domba jantan kan. Kais pejantan pinjaman. kalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan iya. Kemudian Rasul mengatakan huwa al-muhallil. Dia adalah al-muhallil. Jadi pejantan apa? bayaran itu, pinjaman itu adalah al-muhallil. Tadi laki-laki yang diminta untuk menikahi mantan istri orang tersebut itu disebut apa ateis al musta'ar kemudian Rasul mengatakan la anallahu muhallil wal muhallala lahu Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu jadi nikah tahal ini apa nikah yang haram terus juga di antara uh, eh, faidah. Kenapa? Orang kalau sudah mentalak istrinya dengan talak tiga, dia tidak halal menikahinya kembali kecuali setelah si perempuan dinikahi oleh pria lain dan digauli. Di antara hikmahnya supaya laki-laki suami tidak terlalu mudah menceraikan istri. Kalau tahu bahwa istrinya kalau ditalak tiga tidak halal bagi dia kecuali setelah dinikahi laki-laki lain dan digaulinya. Sedangkan pria kan punya rasa apa? Cemburu juga kan? Oh ini nggak mau bekas orang kan? Iya, kan? nggak mau kan? Nggak mau. berarti apa? Dia akan apa? Akan berpikir lebih dahulu. Kalau seandainya dia apa? Menceraikan istrinya. Jadi maksudnya jangan mudah apa mengeluarkan kalimat talak. Makanya kan di antara hikmah kenapa talak itu di tangan laki-laki karena laki-laki itu lebih mengedepankan apa? akal, pikiran. Kalau perempuan pakai perasaan. Sedikit-sedikit minta cerai. Makanya eh, ya begitu disebut juga perempuan ya apa namanya nakisatu aklin wa dinin kurang akal dan dinnya kan dalam hadis Rasul ketika Idul Fitri atau Idul Adha eh, lewat ke eh, hadapan perempuan kata Rasul Ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aksara ahlin nari. Wahai para wanita bersedaklah bersedekahlah karena saya melihat eh, kalian ini mayoritas penduduk penghuni neraka. Qulna fabima ya Rasulullah? Kenapa wahai Rasulullah? karena eh, tuksirna la'na wa takfurnal ashira. Banyak melaknat dan banyak ingkar kepada suami. Kan disebutkan dalam hadis yang lain, ingkarnya perempuan kalau laki-laki berbuat baik sepanjang masa suatu saat apa ada kekeliruan sebutnya apa kamu nggak pernah berbuat baik ya dilupakan apa kebaikan sebelumnya itu tabiat gitu kan eh, terus wa eh, kata Rasul wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li rubbi ar-rajul al-hazim min ihdakunna. Saya tidak mendapatkan yang kurang akal dan kurang dinnya yang bisa melenyapkan akal orang yang tegas, laki-laki yang tegas daripada orang di antara kalian. Makanya perempuan dengan lemah akal dan dinnya bisa Pak membuat laki-laki bertepuk lutut gitu. Walaupun laki-laki tersebut apa? Orang yang garang, kalau ansor dobu tentara, kalau di, di kantornya garang gitu kan. Ya, kalau udah ke rumah apa? Iya. Makanya kan banyak para penguasa dikendalikan oleh apa? Oleh istrinya. Kemudian uh, kata perempuan tersebut, sama nuksanu aklina wadinina apa kekurangan akal kami dan din kami kata Rasul? Alaysa syahadatu almarati mislu nisfi syahadati rajul? Bukankah kesaksian perempuan itu seperti separo kesaksian laki-laki? Karena dalam Al-Qur'an kalau dalam muamalah laki eh, saksi dua kan? Laki-laki kalau nggak ada laki-laki satu ditambah dua perempuan. Berarti satu laki-laki sebanding dengan dua perempuan dalam kesaksian. Fazalika min nuqsani akliha itulah kekurangan akalnya. Terus uh, alaika Iza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum Bukankah perempuan kalau haid tidak sholat dan tidak saum Kata para perempuan tersebut Bala Kata Rasul Fadzalika min nuksani diniha Itulah kekurangan dinnya Jadi maksudnya bahwa itu diantara hikmah kenapa eh, talak itu di tangan laki-laki. Jadi kesimpulannya bahwa pernikahan yang meng, eh, yang menghalalkan perempuan bisa kembali lagi kepada mantan suaminya yang telah mencerai dengan talak tiga. Pertama syaratnya nikahnya nikah rogbah. Nikah karena ingin itu kan tanpa ada disuruh-suruh orang kedua ada dukhul. Di dukhul. Jadi terus dicerai dengan cerai yang normal juga dalam arti emang karena emang mau mencerai saja atau memang si suaminya yang kedua ini meninggal dunia. Kalau salah satu dari tiga syarat ini tidak ada berarti termasuk muhalil atau andai kata tidak muhalil juga emang tidak disuruh tapi emang belum digauli tetap tidak tidak halal kemudian selanjutnya adalah syarat syarat yang terjadi dalam akad nikah. Syarat-syarat yang terjadi dalam akad nikah ada tiga macam. Pertama ada syarat yang wajib ditunaikan, itu syarat-syarat yang memang itu termasuk bagian daripada konsekuensi pernikahan. Seperti apa? Wajibnya untuk ada muasyarah yang baik. Seperti wajibnya laki-laki memberikan nafkah kepada perempuan. Itu kan memang konsekuensi pernikahan. Itu wajib di, ditunaikan. Andai kata tidak disebutkan dalam syarat pun itu sudah menjadi kewajiban. Apalagi kalau disebutkan dalam dalam syarat. Jadi yang pertama. Syarat yang kedua, syarat yang tidak wajib ditunaikan tapi eh, akad nikahnya sahih, sah. Itu akad-akad yang menafikan tujuan nikah. Seperti apa? Akan dengan perempuan tapi e, mensyaratkan si umumnya si walinya atau si perempuannya bahwa e, saya tidak mau syarat saya mau nikah dengan kamu tapi syaratnya tidak mau digauli gitu kan. Itu menafikan kan? Syarat ini batil. Tapi akan nikahnya sahih. Atau e, seperti mensyaratkan bahwa yang memberikan nafkah itu adalah perempuan kepada suami. Itu syarat juga batil karena kewajiban nafkah adalah terhadap suami. Sedangkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim Rasul mengatakan e, maka namin syaratin laysa kita bila bahwa batilun wa in kana mi'ata syaratin setiap syarat yang bertentangan dengan kitabullah itulah batil walaupun 100 syarat. Ini kisah ini berkaitan dengan uh, kisah uh, pemerdekakan budak. Kan dalam Islam kalau memerdekakan budak dengan otomatis walaknya itu milik orang yang memerdekakan. Nah, ini kisah Barirah. Si tuan-tuannya mensyaratkan ia mau dijual kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi mereka mensyaratkan walaknya, walak nanti ada dalam bab perbudakan apa tuh walak. Walaknya milik mereka. Kata Rasulullah, "Khudhiha wasyaritilahumul wala." Ambillah, maksudnya belilah. Riwayat Imam Muslim, "Ishtariha wa atiqiha wasyaritilahumul wala." Berilah dan merdekakanlah dan syaratkan bagi mereka wala. Kata Rasul, udah ambil beli dan memang syaratkan ya wala bagi kalian itu kan terus Aisyah membelinya kemudian Rasul khutbah selama Rasul mengatakan ma balu rijalin syaritu syurutan li kita bila maka nabi syartin li kita bila bahwa batilun wa in kana mi'ata syartin qada'ullahu ahak wa syartullahu wasaq wa innamal wala'u uliman atak kenapa orang-orang mensyaratkan sesuatu yang tidak ada dalam kitabullah setiap syarat yang tidak dalam kitabullah itu batil walaupun 100 syarat ketentuan Allah lebih berhak e, dan e, putusannya lebih lebih kuat dan wala itu bagi orang yang memerdekakan di sini Aisyah melakukan akad disuruh melakukan apa akad memberi budak itu terus mensyaratkan kepada mereka iya walanya buat kalian ini kan akadnya sahih kan? Tapi syaratnya batil. Begitu juga dalam akad nikah. ada kata e, dilakukan akad, akad yang ada syarat yang batilnya, akadnya sahih. Tapi syaratnya batil. Kalau memang disebutkan dalam akad tersebut. Kemudian uh, syarat yang selanjutnya syarat yang ada manfaat bagi perempuan. Seperti uh, perempuan mensyaratkan saya mau dinikahi kamu, tapi syaratnya saya tidak mau diajak keluar kota, tidak mau diajak pindah keluar kota. Ini bertentangan dengan akad nikah tidak? Tidak kan? Nah, syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan nikah dan ada manfaat bagi perempuan itu adalah syaratnya wajib ditunaikan. Seperti apa di sini? Syarat uh, untuk apa? Perempuan mensyaratkan untuk dia dia mau dinikahi tapi dengan syarat tidak diajak keluar kota atau tidak diajak musafir atau Misalkan saya mau dinikahi kamu, tapi saya nggak mau dipoligami. Ya, boleh nggak? Di sini apa? Boleh. Kenapa? Karena syarat ini tidak bertentangan dengan akad nikah. Tidak mengharamkan yang halal juga. Karena kalau nggak mau ya tinggal cari laki perempuan yang yang lain kan apa perempuan yang lain. Di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW al muslimun ala syuru tihim ila syartan ahalla haraman aw harrama halalan kaum muslimin di atas syaratnya kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal nah, kalau orang mengatakan ini kan mengharamkan yang halal itu kan kan poligami halal ya yang dimaksud mengharamkan yang halal kalau uh, yang kait ini kan tidak mengharamkan dia cuma bagi dia dia tidak mau tapi tidak mengharamkan andai kata kalau tidak mau sama saya ya kalau memang tidak mau menerima syarat saya silahkan cari perempuan yang yang lain kan sekarang dipaksa nggak nikah dengan perempuan tersebut apa dipaksa nggak nggak kan nggak dipaksa ya berarti e, cari yang yang lain. Ini diantara dalil yang soleh dalam masalah ini adalah e, kisah e, ketika Ali mau menikahi e, mau apa memadu Fatimah kan Al kan Rasul marah. Yang menjadi syahid di sini adalah ketika sampai berita itu kepada Rasulullah SAW, Kemudian Rasul menyindir Ali radhiyallahu taala anhu dengan apa? Dengan ucapan beliau di sini uh, Ali uh, apa Rasul mengatakan saya mendengar Ali mau menikahi putrinya Abu eh, Jahal saya tidak mengizinkan, tidak mengizinkan, tidak mengizinkan. Terus Rasul mengatakan e, memuji si Pulan, maksudnya e, Abul As ibnu Ar-Rabi. Suaminya apa? Zainab, putri Rasul. Rasul memuji dia telah berjanji dan dia menunaikan janjinya. Dia telah berjanji dan dia menunaikan janjinya. Ini yang yang menjadi dalil bagi jumhur ulama Buat di sini ucapan Rasul Rasul tidak menyebutkan kisah ini kecuali karena memang sebelumnya telah ada perjanjian dengan apa? Dengan dengan Abu As ibnu Ar-Rabi untuk tidak apa e, memadu putrinya. Dan makanya ketika e, Eh, di sini Rasul menyebutkan dalam rangka menyindir Ali radhiyallahu taala anhu Rasul memuji siapa sikap mantunya ini Abu As ibnu Ar-Rabi. Jadi antara dari jumhur ulama bahwa syarat yang ada manfaat bagi perempuan dan tidak memadaratkan bagi e, bagi tujuan pernikahan itu wajib di ditunaikan. Di sini ada madarat nggak bagi tujuan pernikahan? Ada madarat tidak? tidak ada mazharat. Kenapa? Orang nikah sama perempuan tersebut tidak dipaksa kan? Jadi di sini ada manfaat bagi perempuan tapi tidak ma tidak memadaratkan bagi tujuan pernikahan. Ini wajib ditunaikan andai kata laki-laki tersebut apa masuk dalam menerima syarat tersebut. Walaupun ada ulama sebagian ulama yang mengatakan syarat itu tidak tidak eh, apa tidak sah. Tapi jumhur ulama eh, mengatakan itu sah dengan eh, kisah eh, Abdul As ibnu Ar-Rabi ini. Terus juga hadis Bukhari Muslim dari hadis Uqbah ibnu Amir, in ahqqas syurut an yuwaffa bihi mastahalatum bihi al-furuj." Sekolah syarat yang paling harus ditunaikan adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan. Itu harus ditunaikan.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 bangkunya bangku bangku berapa lama penjara boleh ya boleh namanya suaminya poninya puluh, kuat boleh Iya. boleh ada perempuan hafal bagusnya kan bulu kan lebih cepat indahnya iya. kan kalau minta kan bulu ya ini iya. bagusnya bulu pertama supaya idahnya nah, cepat juga berapa satu kali haid aja oh, gitu. kalau bulu hmm. terus juga kan nggak bisa dirujuk